Dia tahu apa yang terjadi di tubuh kita ngerti dia. Dan nah, dia mengikuti itu terus. Ya, termasuk di antara masyarakat yang ikut perkembangan kita di Indonesia ini pada Allah Syekh Robi, ya, Syekh Muhammad, Syekh Maghalib sekarang. Nah, Syekh Bukhari, Syekh al Jabiri, ya, Imam lagi kita sekarang ini.